Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an wa Setelah kita nah menyelesaikan pembahasan masalah kalam dan pengertiannya, kemudian beliau nanti akan membahas pembagian kalam. Karena ternyata kalam yang dibahas dalam ilmu usul ini tidak sesuai dengan atau dalam artian tidak sama dengan kalam yang dibahas dalam ilmu nahwu. Nah, jadi perlu diperhatikan secara seksama diperhatikan secara berhati-hati dan juga direnungi kembali karena beda. Adapun kalam dalam ilmu nahwu sudah kita jelaskan. Nah, kalam atau isim, fiil, huruf. Nah, ini nanti bukan itu yang dibahas. Tapi yang dibahas adalah zat kalam itu sendiri, ucapan itu sendiri. Apakah sebuah ucapan itu diterima atau ditolak? Atau ditahan, tidak diterima, tidak ditolak, itu yang akan kita bahas nanti. Paham ya? Jadi jadi pembagian kalam dalam ilmu usul ini tidak seperti pembagian kalam dalam dalam ilmu apa? Nahwu barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan. Qala al-muallif rahimahullah taala Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala Aksamul kalam pembagian-pembagian kalam yang qasimul kalam bi'tibari imkani wasfihi bisidqi wa adamihi ila qismain khabarin wa insya'in perhatikan boleh dibaca dua bacaan khobarun dan isyaun ditakdirkan ya khobar dengan dan buang takdirnya huma khobarun wa isyaun boleh di Arab sebagai apa? badal khabarin wa isyaun paham sama ya? nah artinya yang kasimul kalamu bi'tibari imkani waslihi bisidqi wa adami kalam itu ditinjau dari memungkinkan untuk disifati dengan benar atau tidak benar maksudnya disifati dengan dibenarkan atau didustakan nah itu terbagi menjadi dua khabarin wa insya'in kalam yang sifatnya khabar pengkabaran kemudian khabar kalam yang sifatnya insya insya itu nanti sifatnya adalah apa perintah atau larangan paham ya insya itu bentuknya perintah atau larangan kalau pengkabaran seperti itu misalkan ja'a zaidun perhatikan Zaidun, Zaid telah datang. Antum bisa mengatakan saudara kamu benar. Atau bisa mengatakan kadzabta, kamu dusta. Tapi kalau insya enggak bisa. Insya itu nanti cuma bisanya nahan atau la. Karena insya itu ada insya itu adalah terkabul di dalamnya adalah al-amr wa Perintah dan larangan. Misalkan ya akhi Idris, judul agama. Enggak mungkin aku bilang saudara kamu benar. Oh ya? Ya aku pergilah kamu, kadzabta kamu dusta. Tidak cocok kan? Paham ya? Jadi Nabi khobar, kalam yang sebenarnya khobari, paham ya? Kalam yang sebenarnya khobar, bentuknya pengkabaran itu cocok di Nah, di barang fikum dikatakan padanya sedekah tahu katakan. Paham ya? Nah, seperti itu. Bisa dibenarkan, bisa dibustakan Tapi kalau sifat insya'i ini nanti nah barang fikum bentuknya adalah perintah atau larangan. Paham ya? Nah, contohnya Idris um nah itu isya'i paham ya isya isya itu artinya mewujudkan kan nah mewujudkan tapi harus kemudian perintah mewujudkan setelah setelah perintah tersebut nah tidak bisa kan mengatakan yang fikum berdirinya kamu setelah kamu benar nggak tahu gitu loh nah kita lihat sini fal khabaru mana khabar itu ya, kalam yang sifatnya khabar ma yumkinu an yusofa bisidqi amil kadibin lidzatihi yaitu sebuah kalam yang memungkinkan disifati dengan apa? Disifati dengan benar atau atau dusta. Disifati dengan benar atau dusta. Kamu benar, kamu dusta. Ketika ada orang yang berbicara tapi pembicaraannya adalah khobar. Nah, tapi ini jatih pada zatnya itu sendiri, kembali ke zatnya itu sendiri. Maksudnya zat kalam itu loh. Zat kalam itu sendiri mungkin untuk disifati dengan apa? Mungkin disifati dengan benar atau dusta. Itu berarti kalamnya adalah Khobar. Kamu Tapi kalau kalau syar'i nggak mungkin sesuatu dengan benar di dusta. Wong namanya perintah. Idris, duduklah kamu. Kamu di dusta. Gak cocok. Paham ya? Eh, berdirilah kamu. Wah, kamu itu benar. Gak cocok kan? Gak cocok. Itu syar'i. Tapi kalau balik apa? Ja'a Zaidun zaidatan. Oh, kamu benar. Zaidatan. Cocok. Nah, mukhabari. Sehingga kalam yang sifatnya khabari adalah apa? Adalah sebuah kalam yang secara datnya itu mungkin untuk disifati dengan apa? Dibenarkan atau dibustakan. Nah ini baru nanti dirinci lagi. Kalam Allah, kalam Rasulnya, kalam siapa lagi? Nanti akan ada rincian satu persatu. Paham ya ya? Jadi yang yang paling inti dipahami dulu apa itu khabari itu maksudnya kalam yang sifatnya khabari. Nah karena nanti ada kalam sifatnya insya'i yang bentuknya insya'i. Nah kita lihat sini Fakharaja biqaulina maka keluar dengan ucapan kami ma yumkinu an yusafa bisidqi wal kadhib yaitu kalam yang memungkinkan untuk disifati dengan nam disifati dengan benar wal kadhib atau dengan apa al kadhib dusta ini dari sahabat itu ya awal kadhib aw hamzahnya kurang itu nah bukan wal kadhib tapi aw paham ya ada yang kurang hamzahnya itu tambahin mayumkin an yusafa bisidqi awil kadhib yang memungkinkan disifati dengan apa benar atau dengan dusta nah maksudnya itu dibenarkan atau dustakan al insya ya, yang keluar dari itu adalah al insya kenapa al insya tidak masuk li'annahu la yumkin fihi dzalik karena tidak memungkinkan kalam yang insya itu kalam yang sifat insya insya itu apa tidak memungkinkan disifati dengan itu tidak mungkin menunjukkan sekali dengan benar atau dusta fa inna madlulahu laisa mukhbiran anhu perhatikan dikarenakan yang ditunjukkan oleh kalam syai itu eh, bukan mengkabarkan tentangnya Paham ya? Bukan mengkabarkan tentangnya tentang sesuatu tersebut. Hatta yum hatta yumkina an yuqala innahu sidqun aw Hingga memungkinkan untuk dikatakan bahwasannya ngam bahwasanya kalam tersebut benar atau dusta. Karena isya itu seperti transaksi. Ya, transaksi jual beli. Ya, transaksi jual beli itu isya juga situ. Gitu. Paham ya? Nah, barangkali fikum. Kemudian eh, perintah larangan la tajlis, la takun, la taqra, la tandur. Itu isya semua itu. Paham ya? Bukan khabari. Kalau khabari harus Zaidun qaimun. Khabari enggak Kita mengkabarkan Zaid itu berdiri. Nah, ini bisa ada bisa ada respon dua. Respon pertama kamu benar. Respon kedua apa? kamu dusta. Tapi kalau yang syahid nggak bisa. Ya akhi Idris, wa saudaraku, duduklah kamu. Oh, kamu bohong. Bisa nggak gitu? Nggak cocok. Oh ya? Nggak cocok gitu loh kalau yang syahid. Nah, nah, khobari ini yang dimaksud oleh beliau di sini perhatikan. Nah, bahwasanya khobar adalah yang memungkinkan kalam tersebut disifati dengan apa? Benar atau dusta. nah, ini salah ya? Itu hukum asalnya dulu. Wa kharaja biqaulina li Nah, perhatikan sini, keluar dengan ucapan kami li itu pada zat kami sendiri. Al khabarul ladzi la yahtamilu sidqi la yahtamilu nam asidqa aw la yahtamilu al-kadhiba bi'tibari al-mukhbir bihi. Perhatikan ini. Keluar dari ucapan kalam itu sendiri Nah, ucapan zat kalam itu sendiri adalah kabar yang tidak memungkinkan Nah, disifati dengan apa? Eh, lain kami sedikit tidak memungkinkan apa? Nah, disifati dengan jujur atau benar atau tidak pula memungkinkan disifati dengan apa? Dusta. Ditibar mukhbir bihi, ditinjau dari orang yang mengkabarkan. Mukhbir itu orang yang mengkabarkan. Tahu belum kan? Kan tadi kalam itu secara zatnya yang eh, khobar, kalam yang sifatnya khobari itu setelah datnya itu sendiri apa? Memungkinkan untuk disifati dengan apa? Benar atau dusta. Nah, keluar dari ungkapan secara datnya adalah apa? Adalah kabar yang apa? Kabar yang tidak memungkinkan dibenarkan, tidak memungkinkan pula didustakan. Ditinjau dari yang mengkabarkan. Jadi dilihat dulu yang mengkabarkan siapa itu. Kan nggak mungkin orang terima. Yang mengkabarkan siapa? Oh ternyata yang mengkabarkan Allah dan Rasulnya. Wajib diterima, wajib dibenarkan. Oh ternyata yang mengkabarkan adalah orang-orang pendusta, wajib ditolak, wajib ditinggalkan. Paham ya? Oh ternyata kabarnya bersumber dari Bani Israel, kisah-kisah ya dicek lagi. Paham ya? Nah, dicek lagi. Kalau tidak ada dalam Al-Qur'an atau as tinggalkan. Paham ya? Kemudian kalau seandainya ada dalam Al-Qur'an atau dalam As-Sunnah, ya, dalam artian penyempurna diterima. Tapi kalau tidak ada kebenaran tidak juga tidak ada juga nah barakallahu fikum yang mengatakan keliru, maka tawakuf. Paham itu? Paham ya? Kita lihat sini. Wadalika yang demikian itu annal khabar bahwasanya kabar itu min haitsul mukhbir bihi ditinjau dari orang yang mengabarkan dengan kabar tersebut. Perhatikan baik-baik ya artikannya itu ya. Wadalika yang demikian yang demikian itu annal khabar bahwasanya kabar itu min haitsu ditinjau dari sisi al mukhbir bihi yang mengabarkan dengan kabar tersebut salah satu aksam. Terbagi menjadi berapa? tiga bagian atau tiga jenis atau tiga macam. Al awal yang pertama perbedaan pertama. mana la yumkinu wasfuhu bil kadhib yaitu sebuah apa? Ya, sebuah ucapan yang tidak memungkinkan disifati dengan dusta. Sebuah ucapan atau sebuah kabar yang tidak memungkinkan disifati dengan apa? Dusta. Ka wa rasulihi as-sabiti anhu. Seperti kabar Allah dan kabar Rasulnya yang benar-benar datang dari Nabi. Paham nih? Seperti Al-Quran, hadis yang sahih misalkan. Kita berani nggak bisa kan? bisa. Paham ya? Itu tinjauan yang pertama. Jadi dilihat siapa yang mengucapkan, siapa yang mengkabarkan ini. Oh ternyata yang mengkabarkan Allah dan Rasulnya wajib diterima, tidak boleh mendustakan sama sekali. Tidak ada apa? Kan, kemungkinan dusta di situ. Kan? Eh, waman asbatu minallahi qila itu. Ya kan? Ya, siapa lagi yang lebih jujur ya, daripada Allah Subhanahu wa taala ucapannya? Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala jujur. Paham ya? Nah, fa inna astaqal hadits kitabullah. Sesungguhnya se sebenar-benar ucapan adalah ucapan Allah, Al-Qur'an maksudnya. Al-Qur'an kalamullah. Paham ya? Wa khairul huda Rasulullah. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah itu. Menunjukkan bahwasanya apa? Kabar yang bersumber dari Allah dan Rasulnya yang benar datang darinya dalam artian bukan dipalsukan, bukan diubah dan misalnya maka itu kabar yang tidak ada apa? tidak disifati dengan dusta. Wajib diterima. Paham salah ya? Yang kedua. Asal yang kedua. Mala yumkinu wasfuhu bisidqi. Nam, sebuah kabar yang tidak memungkinkan untuk disifati dengan benar. Disifati dengan jujur atau benar, itu tidak memungkinkan. Seperti apa? Kal khabari alil mustahil syar'an atau aqlan. Seperti mengkabarkan tentang perkara yang mustahil. Mustahil itu perkara yang tidak mungkin terjadi gitu loh baik secara syariat maupun secara akal. Perhatikan. Pengkabaran tentang sesuatu yang mustahil tidak mungkin terjadinya baik secara syariat maupun secara secara akal. Yang pertama secara akal, secara syariat. Fal awal secara syariat ka khabari mudda'i risalah ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti orang yang mengaku apa? Mengaku menjadi rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengaku memiliki kerisalan kerasulan. Paham ya? Orang yang mengaku menjadi rasul atau nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ini perkara yang mungkin enggak? Perkara yang tidak mungkin dilaksanakan karena Rasulullah telah mengatakan apa? La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi lagi setelah Paham ya? Kemudian juga Allah Taala berfirman, "Na makana Muhammadun aba bin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Ya, tidaklah Nabi Muhammad itu adalah bapak salah seorang di antara kalian, ya, akan tapi beliau adalah apa? adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan juga penutup para nabi menunjukkan bahwasanya setelah syariat tidak mungkin ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Ahmad atau orang Yahudi Nabi Ahmad orang ahli kita orang Nasara mengatakan nanti akan turun di akhir zaman ini Nabi Ahmad Nabi Isa berkata dalam surat Sofi itu gimana ini Nabi Ahmad datang nggak Eh, Nabi Ahmad itu Nabi Muhammad itu. Nama lainnya Ahmad. Jangan sampai keliru. Oleh karena itu dibantah di situ. Dalam ayat tersebut Nabi Isa alaihi menyatakan apa? Akan jatuh pelaku nanti Nabi yang namanya Ahmad. Maksudnya Nabi Muhammad itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Adapun Nabi Isa alaihi yang turun di akhir zaman itu bukan Nabi yang baru, tapi turun sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Bukan Nabi yang baru, karena beliau sebenarnya bisa dahulu cuma diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti di akhir zaman turun untuk menumpas dajjal dan juga pasukannya. Paham ya? Sebagai nabi baru bukan? Bukan pengikut, sebagai pengikut. Sebagai pengikut, nah barakallahu fikum atau sebagai nah barakallahu fikum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi ala wasallam. Maafkan salah ya. Ini adalah apa? Adalah kabar yang tidak mungkin dibenarkan secara syariat setelah akal yang kedua sekarang. Wasfani yang tidak bisa disifati dengan benar dalam artian tidak boleh dibenarkan Setelah akal kal khabari an istima'i naqibain seperti mengkabarkan tentang berkumpulnya eh, dua sesuatu yang berlawanan naqibain dua sesuatu yang berlawanan nah dua sesuatu berlawanan berkumpul dalam satu waktu satu ketukan orang ini hidup dan mati ini diterima itu ya, setelah akal dan terima bagaimana itu berarti Imam mati naik hidup itu loh dalam satu ketukan maksudnya ya Oh ya kalau dalam ketukan yang lain mungkin sekarang hidup nanti nanti bisa tapi berkumpulnya dua sesuatu yang bertentangan atau dua sesuatu yang berlawanan dalam satu waktu satu ketukan itu perkara yang mungkin tapi kalau tidur dengan duduk bisa ini bertemu tuh tidur dengan duduk gimana maksudnya Perhatikan Fauzan. Sekarang kan katanya nggak bisa bertemunya dua sesuatu yang berlawanan dalam satu waktu satu ketukan. Tapi orang ini tidur dan tidur gimana kok bisa? Eh? Nggak berlawanan. Karena tidur lawannya apa? Bangun atau tidak tidur? Bangun. Kalau cuma tidur dan tidur bisa aja. <laughs> Paham ya? Karena tidak berlawanan. Jadi jangan sampai keliru. Perhatikan sini. Wasani yang kedua, kal khobari an istima'i an istima'i an seperti pengkabaran tentang apa? Berkumpulnya dua sesuatu yang berlawanan. Kal harakat sukun seperti bergerak dan diam. Paham ya? Bergerak dan diam. Fi ainin wahidah dalam satu satu mata, dalam satu ketukan mata atau satu kedipan mata gitu. Paham ya? Pada satu kedipan mata pada satu waktu. Paham ya? Fi zaman wahid pada satu yang pada waktu yang satu. Paham maksudnya ya? Jadi contohnya adalah apa? Seperti pengkabaran tentang berkumpulnya dua sesuatu yang berlawanan, seperti apa? Bergerak dan diam eh, pada kedip, satu kedipan, kemudian pada waktu yang satu itu nggak bisa. Orang ini hidup dan mati saat itu juga bisa? Gak bisa. Imah hidup, imah mati. Tapi kan bukan satu ketukan, bukan satu kedipan mata. Tapi sekarang hidup, nanti matiannya itu. Itu bisa. Hah? Apa? Setengah mati. Setengah mati atau nggak bisa? Setengah mati berarti masih hidupnya kan? Sekarang ini maksudnya gini. <laughs> Oh, Seperti contohnya ini, orang ini nggak orang ini nggak bergerak, kemudian nggak diam juga. Gimana? Nggak bergerak, nggak nggak bergerak, nggak diam juga. Sekarang aku ini bergerak nggak jalan ini? Bergerak itu bergerak. Mulut pun bergerak nggak itu? Bergerak kan? Bergerak. Nggak mungkin. Maksudnya misalnya dalam satu kedipan, kedipan mata gitu, kemudian satu waktu, kemudian dia digabung antara istina bayi dan akidain. Kan ya? Eh, berkumpul atau bersatu antara dua dua sesuatu yang berlawanan dalam satu kedipan mata, kemudian satu waktu nggak bisa. Secara akal nggak bisa gitu ya? Nah seperti ini, ini kabar yang itu nggak mungkin dibenarkan, nggak mungkin. Orang masa hidup dan mati dalam satu waktu. Benar kalau lain waktu benar, sekarang hidup nanti mati benar, tapi lain waktu. Paham ya? Seperti itu. Tapi kalau ini orang ini nggak duduk nggak berdiri, bisa nggak? Bisa nggak? Orang ini nggak duduk nggak berdiri. Bisa karena bukan berlawanan. Tidur kan bisa juga. Nggak duduk nggak berdiri kan tidur misalkan. Berbaring ya nggak? <laughs> Jadi perlu diperhatikan seperti itu. Nah. Allah mustahil. Perhatikan sini. Yang ketiga, yang kedua paham salah yang kedua ya. Yang ketiga, ma yumkinu an yusafa bisidqi wal kadhibi imma 'ala sawa au ma'a rujhan ahadihima ka ikhbari syakhsin an qudum an qudumi ghaibin wa nahwi. Yang ketiga, sebuah kabar Nam, atau sebuah ucapan yang memungkinkan disifati dengan apa? Dibenarkan atau dijustakan. Paham ya? wal kadzib maksudnya bisa di nah barakallahu fikum disifati dengan apa? Dibenarkan atau didustakan imma al sawa dalam artian sama-sama bisa dibenarkan, sama-sama bisa didustakan. Au ma'rujhan hadima atau saling menguatkan, lebih kuat untuk dibenarkan, Ya, maksudnya gitu ya, lebih lebih kuat untuk dibenarkan atau lebih kuat untuk didustakan gitu loh. Seperti kabar syakhsin an qadimi ghaibin. Seperti pengkabaran tentang apa? Tentang seorang yang yang datang setelah lama hilang. Paham ya? Seperti datangnya orang yang hilang hilang. Seperti datangnya orang yang hilang. Wah, dia hilang bertahun-tahun kemudian kita katakan, nah misalkan ada orang namanya Bejo. Bejo namanya Bejo. Atau Pak Ijo, Pak Ijo. Misalnya ja'a faido. Itu kalau bahasa Jawa ya. Kalau bahasa Arab aja ya. Ja'a zaitun bahkan. Zaitun yang lama ada bertahun-tahun dia itu tenggelam di lautan. Hilang itu orangnya hilang itu hilang. Enggak tahu di mana hilang atau hilang. Kemudian kita ngomong ya akhi, ja'a zaitun. Zaid datang. Masa sih Zaid datang? Masa sih? Itu buktinya itu ya, bajunya kan sudah ada di depan rumahnya ini ini. Nah, itu ada kemungkinan apa pembenarannya? Bisa jadi kemungkinan kuatnya apa? e, membenarkan atau mendustakan. tidak mungkin, ini kan pakai yang dulu disimpan oleh ibunya misalnya. Macam-macam. Nah, seperti ini. Tapi ada yang memungkinkan apa kabar tersebut dibenarkan. Dia lihat langsung. Aku lihat langsung kok. Di mana? Di sana. Di rumahnya lihat langsung. Z, iya Z, benar. Kan Z udah hilang 10 tahun yang lalu. Iya, tapi datang sekarang. Lihat langsung, lihat langsung. Nah, seperti itu kan berarti benarkan. Dengan apa? Dengan korina apa? dengan korinah melihat tadi, nah, ya, melihat tadi. Karena melihat itu lebih kuat korinah daripada sekedar mengkabarkan. Lesor kabar kan muayana, tidak mengkabar itu seperti orang yang menyaksikan langsung. Jadi kalau masalah nah kalau fikum tentang pengkabaran yang melihat langsung itu lebih kuat daripada sekedar yang mengkabarkan, dari sekedar kabar saja. Kan ya? Untuk masalah kesaksiannya dan semisalnya yang melihat langsung itu lebih kuat biasanya daripada yang sekedar mengkabarkan. Katanya orang seperti ini, katanya orang seperti ini Siapa bilang melihat langsung tidak seperti itu kok? Lebih kuat mana? Yang melihat langsung, lesal khobar kal muayyana. Tidaklah kabar itu seperti orang yang menyaksikan langsung. Lesal khobar kal muayyana. Nah, tidaklah kabar seperti orang yang menyaksikan dengan nah dengan matanya secara langsung. Paham soalnya ya? Jadi yang ketiga ini memungkinkan untuk dibenarkan dan juga memungkinkan untuk didustakan. Paham ya maksudnya ya? Baik secara sama-sama, jangan-jangan benar juga kabarnya ini. Tapi mungkin juga dusta ini orangnya. Sama-sama kayak ini sih, bimbang itu. Atau dia menguatkan. ini benar, buktinya ada bajunya semua di di jemur depan rumahnya ini baju yang dulu pakai saya dulu, misalkan. Ewa. Ya, Atau yang satunya bilang, oh enggak benar, oh, saya dulu aja waktu itu hilangnya dimakan serigala, misalkan. Atau dimakan singa. Ada yang menyaksikan, misalkan. Nah, seperti itu kan kabar-kabar seperti, itu, seperti itu, seperti itu tadi. Tapi kalau kabar yang disebut oleh Allah dan Rasulnya wajib dibenarkan, tidak ada ihtimal dusta sama sekali. Paham salahnya ya? Ya barakallahu fikum. Itu pembahasan mengenai apa? Mengenai daripada pembagian kalam ditinjau dari yang mengkabarkan. Jadi kalam kalau ditinjau dari yang mengkabarkan terbagi menjadi berapa? Menjadi tiga Paham ya? Kalam kalau bersumber dari Allah atau Rasulnya maka wajib dibenarkan tidak ada unsur sedikit pun nah kemungkinan besar di situ. Paham Kemudian kalam kalau bersumber dari eh, pengkabaran tentang perkara-perkara yang mustahil yang tidak terwujudkan, paham ya? Dalam artian baik secara syariat atau secara akal, maka tidak mungkin disifati dengan benar. Seperti apa? Pengakuan menjadi nabi misalkan setelah Rasulullah meninggal. Aku nabi yang baru nih, tadi malam turun wahyu kepadaku. Eh, turun wahyu kepadaku disuruh menggali nah barakallahu tanah yang di balik rumah. Ternyata setelah digali benar ada harta karunnya. Bertumpuk-tumpuk emas 10 kilo. Ternyata yang nanam dia sendiri waktu itu. Paham ya? Terkadang terjadi seperti itu. Jadi orang itu kadang ingin mengabdi manusia biar dia tuh dikenal sakti, dia menanam, menanam emas berapa berapa kilo itu banyak itu ditanam di mungkin di belakang rumah usaha sawah yang orang nggak tahu nanamnya dia mungkin tahun sekali ya tahun ini dia nanti pura-pura mimpi kemudian dapat wahyu itu mungkin lima tahun yang akan datang atau sepuluh tahun yang akan datang tadi malam turun wahyu kepadaku diperintahkan untuk menggali tanah yang di sana itu di sana itu kadang ada harta karun kurang lebihnya ada emas 10 gram atau 10 kilo misalnya digali bener ada Wah, orang-orang geger orang ya, itu ini berarti wali dia. Padahal yang nanam dia sendiri itu loh. Paham loh? Untuk mencari popularitas itu. Nah, itu berarti hati seperti itu. Banyak kedustaan sufi banyak sekali ya. Nah, berapa lagi? karena di akhir zaman itu sebagaimana sabda Rasulullah apa? Sarawatul khudda'ah. Tahun-tahun yang banyak kedustaan. Banyak yang takdirul haqaiq, yang dusta dianggap jujur, yang jujur dianggap apa? dusta, yang terpercaya dianggap berkhianat, yang berkhianat dianggap terpercaya seperti itu. Akhirnya orang-orang yang bodoh pun berbicara. Wajatakalam fiha ar Kemudian ada berbicara di tahun-tahun tersebut. Siapa itu ar-ruwaybidah? Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa man ruwaybidah?" Siapakah ruwaybidah itu kata Rasulullah? Ar-rajul tafih yatakallam fi amril 'ammah. Laki-laki bodoh yang tidak punya ilmu dia berbicara kepentingan umum. Berbicara tentang kepentingan umum. Berbicara tentang kepentingan umum. Itu khulasa daripada pembagian khabar pada pelafikum. Ada punya insya Allah kita akhirkan pada pertemuan yang selanjutnya karena pembahasannya nah pada pelafikum memang seru dan juga perlu direnungi kembali karena agak susah. Nah, sebenarnya tidak susah cuma rumit itu tadi, tapi semuanya insya Allah akan mudah pada pelafikum. Nah, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu alamin.